بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Alhamdulillah segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia Allah yang tidak terhitung banyaknya. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, kemudahan dalam berubudiyah, dan juga pertolongan yang senantiasa kita rasakan sehingga di dalam menjalani hidup yang singkat dan berliku-liku ini senantiasa kita merasakan kemudahan senantiasa kita merasakan pertolongan karena tanpa pertolongan dan kemudahan dari Allah tidak seorang pun dari kita yang akan mampu menjalani hidup ini Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa Kemudian salawat dan salam. Mari kita senantiasa memperbanyak untuk mengucapkannya. Terutama di hari yang mulia ini, Yomul Jum'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat dan salam kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan hal itu menjadi amalan dan sebab utama untuk meraih mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam hal ini kita mensyarah akidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullah yang dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita telah menjelaskan sebelumnya pembahasan-pembahasan yang sangat mendasar di dalam beragama. Yang demikian itu kita sadur, kita ringkas dari muqaddimah yang ditulis oleh pensyarah yaitu Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi bagaimana seorang muslim di dalam beragama apa yang menjadi pegangan hidupnya apa yang wajib dia ikuti agama siapa yang harus dia yakini dia ikuti dia amalkan dalam segala aspek dalam masalah akidah ibadah akhlak dan hal-hal yang lain dari perkara agama yang kita cintai ini. Kemudian kita juga telah menjelaskan sebab-sebab kesesatan dan penyimpangan manusia dari kebenaran. Kenapa hal itu terjadi? Kesimpulannya, bahwa mereka berpaling dari agama yang Allah turunkan pada nabinya. Maka mereka sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Begitu juga di antara penyebab utamanya adalah tatkala terjadi at-ta'wil, penyelewengan ya, terhadap nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Sehingga ditakwil, diselewengkan maknanya yang jauh dari makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya semua hal itu menyelisihi jalan manhaj para salafus soleh dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, setelah hal-hal yang telah kita jelaskan tersebut dipahami, maka semakin mudah bagi kita. Semakin mudah bagi kita untuk memahami akidah dan bagaimana beragama yang benar. Maka di antara hal-hal yang merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah golongan yang selamat. Akidah firqatun najiyah. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perkara tauhid. Bahkan ini merupakan perkara yang paling utama dan yang pertama yang wajib untuk dipelajari diyakini kemudian untuk diamalkan. Makanya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ya setelah menyebutkan muqaddimah di akidah At-Tahawiyah bahwa beliau akan menyebutkan akidah ahli sunnah wal jamaah berlandaskan madhabnya para fuqaha agama dari kalangan ya Abu Hanifah dan juga murid beliau Yusuf Abu Yusuf begitu juga murid beliau Muhammad bin Hasan al syaibani ya semoga Allah meridhai mereka semua dan apa yang mereka yakini dari prinsip-prinsip agama dan yang mereka ya imani dari agama Islam ini maka setelah itu beliau menyebutkan satu persatu dari akidah prinsip-prinsip beragama usuluddin yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Kita akan memulai membahas satu persatu ya dari apa yang dijelaskan oleh beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan pertolongan kepada kita semua. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Pembahasan yang pertama beliau sebutkan qala rahimahullah naqulu fi tauhidillah معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثل ولا شيء wa la ilaha ghairuh. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, kami yaitu ahli sunnah wal jamaah mengatakan tentang tauhid kepada Allah dengan penuh keyakinan taufiqillah ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wala syai'a mithlu. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, yang serupa dengannya. Wala syai'a yu'jizuh. Dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Wala ilaha ghairuh. Tidak ada ilah yang berhak diibadati, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kenapa Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah memulai atau menyebutkan pertama sekali pembahasan akidah di dalam kitab beliau ini berkaitan dengan tauhid. Kami yaitu ahli sunnah ya mengatakan dengan penuh keyakinan berkat pertolongan dan taufik dari Allah bahwa Allah Azza wa Jalla Esa tidak ada sekutu baginya. Karena perkara tauhid ikhwatal iman rahimakumullah merupakan perkara yang paling utama dan yang pertama yang wajib untuk dipelajari. Yang pertama sekali yang wajib untuk diketahui. Karena perkara tauhid perkara yang paling besar. Perkara yang paling utama di dalam agama. Sehingga kewajiban yang paling utama dan yang pertama bagi setiap individu muslim adalah mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Bi tauhidillah. Kalimat tauhid asal katanya diambil dari wahada yuwahid. Wahada yuwahidu yang artinya secara bahasa afradahu yufriduhu atau ja'alahu wahidan yaitu menjadikannya esa menjadikannya satu ya. itu secara bahasa akan tetapi istilah tauhid yang sesungguhnya ya itu kalimat yang mencakup makna penapian dan penetapan. Baru istilah tauhid yang sesungguhnya ya terrealisasi. Sehingga dalam hal ini ada yang dinapikan, ditiadakan dan ada yang ditetapkan. Itu baru namanya tauhid yang sesungguhnya. Sehingga di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dalam kita bertauhid kita mengucapkan dan tidak sempurna tauhid seseorang kecuali bila dia ya mengimani dan meyakini bahkan tidak sah tauhid seseorang kalau dia ya tidak meyakini ya kalau dia masih meyakini ada sembahan selain Allah yang diibadati bersama Allah. Sehingga kita mendapatkan kalimat tauhid la ilaha illallah ada yang menafikan, ada yang menetapkan. Yang dinafikan yaitu ilah sembahan selain Allah karena tidak berhak diibadati. Kemudian yang ditetapkan adalah illallah karena Allah yang berhak diibadati. Ikhwatal lima rahimakumullah. Itu secara bahasa kemudian makna bahasa tersebut juga memiliki kaitan yang sangat erat sekali dalam menjelaskan makna tauhid secara syariat, secara agama menurut akidah ahli sunnah Nah, yang dimaksud tauhid di sini secara spesial adalah tauhid yang berkaitan dengan mengesahkan Allah di dalam beribadah. Karena beliau akan menyebutkan atau menyebutkan setelah itu yang berkaitan dengan sifat-sifatnya. Kemudian juga yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Ya, perbuatannya. Beliau mengatakan naqulu fi tauhidillah. Ya. Bahwa kita yaitu ahli sunnah ahli sunnah wal jamaah mengatakan ya fi tauhidillah tentang tauhid mentauhidkan Allah mu'taqidina bi taufiqillah ya dengan penuh keyakinan dengan pertolongan Allah dan kemudahan dari Allah taufik bimbingan dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala wahidun la syarika bahwa Allah yang maha esa Allah yang berhak untuk diibadati dialah ilah yang satu-satunya yang berhak diibadati tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang bersekutu dengan Allah. Tidak ada sembahan yang diibadati bersama Allah. Inna Allah wahidun. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah sesungguhnya Allah, qul huwallah, dialah Allah ahad, Maha Esa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dicintai, diagungkan, dimuliakan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak ya untuk kita sembah kita persembahkan seluruh amal ketaatan dan ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal lima rahimakumullah. Perkara tauhid ini yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga perkara. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah dari sisi ibadah. Yang kedua mentauhidkan Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga mentauhidkan Allah dari sisi perbuatannya yang dikenal dengan rububi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal lima rahimakumullah. Adapun yang pertama mentauhidkan Allah dari sisi ibadah. Maksudnya adalah bahwa seluruh ibadah dan ketaatan itu hanya milik Allah. Seluruh ibadah dan ketaatan itu hanya berhak untuk dipersembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita yakini bahwa tiada ilah, tiada sembahan yang berhak diibadati kecuali hanya Allah. Itu keyakinan. Kita yakini bahwa seluruh sembahan selain Allah, persembahan atau peribadatan yang batil. Kita yakini. Dalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna ma yad'una min dunihi wal batil dalam ayat yang lain. Dalika bi anna Allah. Hal yang demikian itu bi anna Allah karena Allah wal haq yang maha benar. Adapun yang diibadati selain Allah apapun bentuk peribadatannya. Ya. Apapun jenis dan bentuknya. Itu semua adalah peribadatan yang batil. Peribadatan yang batil. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merupakan ya tujuan manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah bahwa ibadah yang kita kerjakan salat, pengorbanan, hidup dan mati kita kita persembahkan kepada yang maha kuasa. Dan ibadah sebagaimana yang kita maklumi bukan sekedar hanya rutinitas yang tampak saja. Ya. Ruku, sujud, amam nahi mungkar, dakwah bukan itu saja. Tapi mencakup seluruh amalan, perbuatan, perkataan, perbuatan yang tampak dan yang tersembunyi. Ya. Yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hal itu hanya lillah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku. Lillah untuk Allah. Itulah tauhid. Itulah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi hidup dan mati kita kita serahkan kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wabidhalika umirt. Dan aku diperintahkan untuk yang demikian itu. Nah, kita diperintahkan semuanya. Rasul diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Dan umat manusia diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Dan kita orang yang beriman diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai seluruh manusia ubudu rabbakum ibadatilah Rabb kalian artinya ikhlaskan ibadah itu kepada Rabb kalian Rabb yang telah menciptakan kalian menciptakan umat-umat sebelum kalian la'allakum tattaqun mudah-mudahan kalian bertakwa bertakwa melaksanakan perintah Allah meninggalkan larangannya itulah ibadah kalian taat kepada Allah Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya mengikhlaskan ibadah pada Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Untuk itu kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah kepada aku. As-Sahabiyul Jalil Bahrul Ummah wa Turjumanil Quran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ya, bahwa setiap ada perintah di dalam Al-Quran untuk beribadah kepada Allah itu pada hakikatnya mencakup ya perintah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah tersebut jadi bukan sekedar hanya melakukan ibadah secara lahir selesai begitu saja tidak. Tapi yang dituntut dalam melakukan ibadah tersebut kita ikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperintah dalam beribadah, perintah itu maksudnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah tersebut. Tadi kita jelaskan ibadah sangat luas cangkupannya. Mencakup perkataan, perbuatan, keyakinan, amalan yang tampak, yang zahir. Semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah amalan hati, ya, contohnya amalan hati keikhlasan kita, ketulusan niat, kehusukan, takut, kecintaan, pengagungan, berharap, tawakal, ya, dan yang lain-lainnya. Itu hanya kepada Allah. Maka bila kita ingin menginginkan sesuatu, ya, kita hanya memohon kepada Allah dan meyakini Allah yang bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan itu keyakinan itu ibadah kita hanya mencintai Allah kecintaan yang tulus kecintaan yang menjadi menjadikan kita orang yang tulus beribadah kepada Allah takut hanya kepada Allah karena yang mendatangkan kebaikan yang menolak kemudaratan hanya Allah takut sir takut yang tersembunyi Kita berhanya, hanya berharap pada Allah. Karena Allah tempat kita bergantung. Ya, harapan kita hanya akan bisa direalisasikan oleh Allah. Bila kita mendapatkan cobaan atau ditimpa musibah, cobaan dan berbagai kesulitan, maka kita hanya mengangkat tangan berdoa kepada Allah karena kita yakin bahwa Allah yang hanya di tangannya seluruh kebaikan. Allah yang hanya bisa menolak kemudaratan. Allah yang hanya bisa mengabulkan doa. Kita ingin selamat, ingin sukses, ingin sukses dalam bisnis, ingin berhasil dalam ujian, ingin semuanya sukses dalam hidup ini. Kemana kita mencari pertolongan, memohon keberkahan hanya kepada Allah. Itulah tauhid para pemirsa rahimakumullah. Ya. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi hidup dan mati kita hanya lillah. bahwa segala sesuatu itu dengan izin Allah. Bahwa bila bila kita menghadapi berbagai cobaan ujian, ya gunung merapi, gempa bumi dan macam-macam, kemana kita pergi? Kemana kita berlindung? Kemana kita bergantung? Kemana kita kembali? Pada siapa kita memohon pertolongan, perlindungan? agar Allah mengangkatkan berbagai musibah, berbagai cobaan dari diri kita, <clears throat> dari kaum muslimin kemana? Orang yang bertauhid, bahkan tauhid kita menuntut, mewajibkan kepada kita bahwa tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita bertawakal, kita berharap hanya kepada Allah karena Allah akan bisa menenangkan ya goncangan bumi itu. Allah yang hanya bisa menahan letusan Gunung Merapi itu. Allah yang hanya bisa menahan tsunami itu. Semua dengan izin Allah. Maka persembahkan diri kepada Allah. Itu tauhid dan itu implementasi dan juga realisasi dalam hidup. Bukanlah sekadar tauhid itu hanya menghafal dalil-dalilnya. Menghafal pembagian-pembagiannya. Lalu bagaimana aplikasinya? prakteknya. Nah, ini yang harus kita yakini, ini yang harus kita pahami. rahimakumullah. Begitu pentingnya masalah tauhid ini. Ya. Begitu pentingnya masalah tauhid ini sehingga seluruh para rasul dari rasul yang pertama Nuh alaihi salam diutus oleh Allah tatkala muncul kesyirikan di tengah-tengah kaumnya. Disebabkan pengkultusan ya, al-ghulu terhadap orang-orang saleh. Sampai kepada nabi yang terakhir bahwa seluruh para nabi diutus oleh Allah untuk mengajak umat manusia kepada tauhid ini. Untuk mengajak umat manusia kepada tauhid ini. Dialah kewajiban yang pertama. Dialah kewajiban agama yang pertama dan yang terakhir. Maka pertama yang wajib kita yakini, kita pelajari tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Fa'lam, maka ketahuilah. Pelajarilah. Apa yang dipelajari? La ilaha illallah itulah tauhid karena la ilah itu bagian yang menapikan illallah bagian yang menetapkan ada dua bagian dua ya sunan kalimat yang pertama menapikan apa yang dinapikan meniadakan semua sembahan selain Allah inilah tadi yang kita katakan an-nafyu illallah menetapkan apa yang ditetapkan bahwa peribadatan sembahan ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala Nah, oleh karena itu, karena inilah yang menjadi pemisah. Inilah yang sebagai ya tolak ukur yang menentukan keselamatan. Inilah yang membedakan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Orang-orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Inilah yang membedakan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Inilah yang menyebabkan manusia terbagi pada penghuni surga dan penghuni neraka. Ikhwatalima rahimakumullah. Untuk ini, para rasul diutus mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah, meng mengikhlaskan jiwa dan raga mereka, zahir dan batin mereka untuk Allah Rabbul Alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah mengutus para anbiya, para rasul sebagaimana jelaskan dalam surat Al-A'raf dan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an qala Allah azza wa jalla laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi اعبدوا lakum min ilahin ghairu. Dalam surat al arab ayat 59. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Karena antara Nabi Adam dengan Nuh sepuluh kurun. Ya, bisa bermana sepuluh kurun sepuluh abad atau sepuluh generasi. Dan itu semua berada di atas tauhid. kemudian muncul di zaman Nabi Nuh ya sikap gulu berlebih-lebihan ya kaumnya berlebih-lebihan dalam menyikapi dalam mencintai orang-orang soleh begitu mereka meninggal mereka bersedih akan kepergian orang-orang soleh tersebut sebagai panutan mereka di waktu hidup ya lalu begitu meninggal mereka bersedih, kemudian syaitan membisikkan kepada mereka agar membuat, memoto, menggambar, ya, kemudian membuat patung-patung mereka. Ya, meninggal para ulama, pergi ilmu mulai terkubur, ilmu mulai, ya, sedikit demi sedikit hilang tengah kehidupan manusia. Lalu setan terus membisikkan apa yang terjadi. Walhasil mereka mengibadati orang-orang soleh tersebut. Sehingga dijelaskan dalam surat Nuh. Mereka mengatakan, La tadarunna waddan, wala suwa'an, wala yaguth, wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian biarkan itu. Orang-orang soleh itu. Waddan, wad, wala suwa'an, wala yaguth, wa ya'uq wa nasra. Itu nama orang-orang soleh maka diutus Nabi Nuh alaihi untuk ya meluruskan akidah umat 950 tahun 950 tahun Nabi Nuh berdakwah mengajak umatnya Inna arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin wa arsalna Nuhan ila qaumihi Waqala ya qawmi abudullah malakum min ilahin ghair. Sungguh kami telah mengutus. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan ya kepada kaumnya, malakum min ilah, ubudullah, ibadatilah Allah, ikhlaskan ibadah kalian kepada Allah, jangan kalian jadikan orang-orang soleh itu sebagai perantara dalam beribadah. Jangan kalian jadikan sebagai perantara mendekatkan diri kalian kepada Allah. Jangan. U'budullah ikhlaskan ibadah kepada Allah. Tauhidkanlah Allah dalam beribadah tersebut. Itu maksudnya. Ya. Kenapa demikian? Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian ilah yang berhak diibadati. Karena ilah artinya ma'bud yang diibadati ghairu selain Allah. La ilaha illallah. Itulah makna tauhid. Itulah kalimat tauhid. Jadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita lebih ya bisa memahami tauhid makna tauhid yang sesungguhnya secara gamblang ya mari kita cermati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muad bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman dan di sana penduduknya ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Ya. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Muadz untuk memulai dakwanya dengan tauhid. Faqala Nabi Alaihi Wasallam, Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله Wahai Mu'ad, engkau akan datang, akan aku utus kepada suatu kaum dari ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Maka pertama sekali, yang engkau sampaikan kepada mereka adalah, agar mereka bersaksi, tiada ilah yang berhak diibadati. La ilaha illallah. Dan Muhammad Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain, dalam sahihaini aidan redaksinya ya Falyakun awwala ma tad'u ilaihim an yuwahhidullah. Jadi apa yang pertama sekali yang kau dakwakan, yang kau sampaikan wahai Muad agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang ketiga disebutkan dalam hadis yang sama tapi riwayat yang lain bahwa lafaz yang lain falyakun awwalu ma tad'uuhu tad'uuhum ilaihi ibadatullah beribadah kepada Allah dari ketiga riwayat tersebut kita kolaborasikan maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang benar tentang tafsir tauhid artinya syahadatu alla ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah itu tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid. Syahadatu an la ilaha illallah apa maksudnya? Mentauhidkan Allah dalam ibadah. an yuhidullah ila ibadatillah. Maka ketiga riwayat tersebut menjelaskan makna dan menafsirkan dari makna la ilaha illallah. Itu yang menjadi misi utama para anbiya terutama nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tatkala Allah mengutus Hud kepada kaumnya. Pertama yang beliau sampaikan kepada kaumnya, "Wa'budullah malakum min ilahin ghairu." Ya. Ibadatilah Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian min ilahin seorang pun ilah ghairu selain Allah. Kalau para pemirsa dan pendengar cermati firman Allah ya dalam surah Al-A'raf ya para anbiya mengatakan pada kaumnya "U'budullah malakum min ilahin ghairuh." Malakum min ilahin ghairuh. Ada dua. Dua ya susunan kalimat yang kalau kita perhatikan makna dari la ilaha itu adalah maknanya sama dan susunan kalimatnya sama malakum malakum min ilahin itu arti dari la ilaha ghairuh selainnya ya selain Allah itu arti dari illallah jadi malakum min ilahin ghairuh itu la, la ilaha illallah jadi arti dari ayat tersebut, "Ubudullah ibadatilah Allah, wahai kaumku, ibadatilah Allah." La ilaha illahu. Tiada ilah yang berhak diibadati selain Allah. lakum min ilahin ghairu. Ya, begitu juga Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, ya, mengatakan kepada kaumnya dengan redaksi yang sama. Wa'budullah lakum min ilahin ghairu. Ibadatilah Allah, tidak ada ilah yang beribadati untuk kalian. Yang berhak kalian ibadati selain Allah. Kemudian dalam ayat lain Allah mempertegas makna ya dari ayat-ayat yang menjelaskan satu persatu dari misi atau dakwah para nabi faqala subhanah walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani abudullah ani abudullah wajtanibut tagut ya dan sungguh Kata Allah, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah pada setiap umat manusia. Ya umat-umat sebelum kita seorang rasul. Apa misi mereka? Tujuan mereka adalah ani abudullah wajtanibut tagut. Ani abudullah ibadatilah Allah karena tidak ada yang berhak diibadati selain Allah. La ilaha ghairuh. bu tagut, tinggalkan peribadatan kepada tagut. Seluruh yang diibadati selain Allah dihukumi sebagai tagut. Dihukumi sebagai perbuatan tagut. Ya. Maka tinggalkan peribadatan pada patung berhala, pada orang-orang soleh, ya kepada Eh, bintang-bintang dan planet-planet atau galaksi-galaksi, ya. Matahari, pepohonan dan yang lain-lainnya. Malaikat, orang soleh, para nabi. Ya, bila diibadati, maka peribadatan tersebut yaitu adalah peribadatan kepada Tawud. yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya qala subhanahu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun yang artinya dan tidaklah kami mengutus ya seorang rasul pun eh, seorang rasul ya seorang rasul sebelum wahai Muhammad tidaklah kami mengutus seorang rasul ya sebelum wahai Muhammad illa nuhi ilaihi kecuali kami wahyukan kepadanya Allah wahyukan pada setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diwahyukan oleh Allah yang diwahyukan kalimat tauhid para pemirsa rahimakumullah yang Allah wahyukan pada mereka kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Qal annahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya tiada ilah. Tiada yang berhak diibadati dengan benar. Illa ana kecuali saya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pertegas lagi perintah untuk mengibadati Allah, untuk mentauhidkan Allah, fa'buduni. Maka ibadatilah aku. Karena tiada ilah yang berhak diibadati. Tiada ilah yang berhak diibadati selain Allah. Oleh karena itu, fa'buduni. Eh, akhlisu. Akhlisu li al-ibadah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama yang tulus hanya milik Allah. Maka fa'buduni, ibadatilah aku. Yaitu ikhlaskan, tauhidkan aku dalam ibadah. Karena tiada ilah yang berhak diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu tauhid ya yang secara spesial yang kita bahas pada kesempatan kali ini tauhidkan Allah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya. Tujuan diciptakan manusia, tujuan diutusnya para rasul, dan juga merupakan hikmah utama diturunkannya Al-Quran. Kitab-kitab Allah. Inna anzalna alaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran kepadamu dengan benar. Dengan kebenaran. Maka kata Allah, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka ibadatilah Allah. Ya. Dengan mengikhlaskan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tauhid yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah merupakan perkara yang pertama dan yang paling utama. Ini akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, kewajiban yang pertama bagi setiap individu adalah meyakini bahawa Allah yang Maha Esa yang berhak diibadati. Ya. Ini berbeda dengan akidah ahlul kalam. Kalau ahlul kalam ya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam mensyarah akidah At-Tahawiyah ini kata beliau ya ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله الله oleh karena itu yang sahih yang benar Pertama sekali yang wajib atas setiap mukallab, seorang hamba, ya, hamba, seorang hamba yang mukallab yang telah balik. Ya. Untuk apa? Bersaksi. Allah ilaha illallah. Mengetahui, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak di ibadat Inilah tauhid. Itu yang wajib yang pertama sekali. Bukan untuk ya berpikir tentang kebesaran dan keagungan Allah ya sebagaimana dikatakan oleh ahlul kalam atau kata mereka bermaksud untuk me mencermati ya menetapkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau kata mereka ragu-ragu asyak setelah ragu-ragu kemudian baru dicari keyakinan dikosongkan semua keyakinan kemudian mulai ragu-ragu ya kebimbangan kemudian baru dengan segala kebebasan dia mencari kebenaran kata orang-orang ahlul kalam dan ini adalah yang mereka adopsi dari pemikiran ahlul filsaf ahli filsafat orang-orang filsafat nah sementara akidah yang diyakini ahli sunnah yang diajarkan oleh imam-imam salafus salih kata beliau bal salaf kulluhum muttafiquna ala anna awwala ma yu'mar al abdu asy-syahadatan. Para imam salafus saleh generasi umat terdahulu yang terbaik ya, semuanya sepakat bahwa yang pertama sekali yang diperintahkan kepada seorang hamba adalah mengucapkan syahadatin. Nah, syahadatin. Kemudian disebutkan oleh beliau di sini dan juga mereka sepakat bahwa seorang yang melakukan hal itu sebelum dia balik maka tidak diperintahkan lagi untuk memperbaharui ya syahadat tersebut. Nah, kan tapi diperintahkan untuk sholat, untuk bersuci dan ajaran-ajaran atau melakukan syariat Islam yang lainnya. Nah, ini akidah ahli sunnah. Kemudian kata beliau, فالتوحيد أول ما يدخل في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهو أول واجب وآخر واجب كتب اليوم يا إمام ابن أبي الإز الحنبي hanabi من mensyarah كتاب atau akidah tahawiyah ini kata beliau maka tauhid apa itu tauhid telah kita jelaskan tadi yaitu mengikhlaskan ibadah mengikhlaskan jiwa dan raga kita untuk Allah Subhanahu wa taala hidup dan mati kita hanya Allah yang kita ibadati dan ibadah tersebut mencakup perkataan perbuatan amalan batin amalul qulub amal jawarih semua yang diperintahkan oleh Allah itu ibadah semua hal itu hanya lillah rabbul alamin ya kita berdoa hanya kepada Allah bertawakal hanya kepada Allah memohon hanya kepada Allah berharapnya kepada Allah hanya takut kepada Allah bernazar hanya untuk Allah berkorban hanya untuk Allah ya memohon keberkahan kepada Allah mohon pertolongan kepada Allah mohon beristighatha isti'anah. Ya, semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbesit dalam hati kita kecuali hanya Allah. Artinya kita hanya meyakini. Mengimani bahwa seluruh kebaikan di tangan Allah. Dan Allah yang hanya bisa mendatangkan kebaikan. Dan Allah yang hanya bisa menolak kemudaratan. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله siapakah yang hanya bisa ya yujibul muttarra idza da'ah yang hanya bisa memperkenankan mengabulkan mengijabahi doa orang-orang yang memohon kesulitan yang memohon kepadanya wa yakshifu dan menyingkap kesulitan itu menghilangkan kesulitan itu sekarang Ya, kita dihebohkan dengan kejadian yang Allah takdirkan gempa yang terus-menerus terjadi. Siapa yang bisa menghentikan getaran itu? Ya. Siapa yang menjadikan ya yang bisa menyingkap apa yang menimpa saudara kita di Lombok sana? Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala kecanggihan teknologi manusia tidak bisa gagal karena bukan ya rana yang bisa mereka masuki dengan teknologi mereka. Mereka hanya bisa mendeteksi. Bisa menghitung oh terjadi sekian gempa, ratusan. Tapi siapa yang membuat itu bergerak? Siapa yang menjadikan geseran lempeng-lempeng bumi itu bergeser? Siapa? Allah Rabbul Alamin. Bukan penemuan alam begitu saja. Karena alam ada mengaturnya. Allah Rabbul Alamin. Maka bila kita ingin buktikan dalam kondisi seperti kita bertauhid kepada Allah, kita serahkan diri kita kepada Allah. Hada wa tauhid, itulah tauhid. maka tauhid tempat kita berlindung. Artinya, bila kita ditimpa musibah, menghadapkan cobaan dan ujian, kita kembali kepada Allah itulah tauhid. Jadi tauhid adalah benteng yang kokoh tempat kita berlindung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengan tauhid orang-orang musyrikin, tauhid yang hanya ya temporer sementara diselamatkan Allah tapi mereka kembali pada syirik lagi bukankah orang musyrikin dahulu kalau mereka ya berlayar di lautan naik kapal begitu melihat ombak badai gelombang mereka lupa kepada sembahan-sembahan mereka itu mereka lupa kepada patung-patung berhala mereka وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون tatkala mereka berlayar menaiki kapal di lautan ya da'a Allah mukhlishina lahuddin mereka mengikhlaskan doa mereka bergantung kepada Allah tatkala gelombang ombak badai akan menerpa mereka menenggelamkan mereka tidak ada tempat untuk selamat mereka ingat kepada Allah Kan tapi penyakit mereka, kesyirikan telah mengakar, telah bercampur dengan darah daging mereka. Begitu mereka selamat, mereka kembali kepada kesyirikan. Lihat Allah selamatkan mereka dengan ketulusan doa mereka di waktu kesulitan. Tapi begitu mereka kembali ke daratan selamatkan oleh Allah, mereka berbuat syirik lagi. Nauzubillah yang aneh. Sampai detik ini ada manusia-manusia, orang-orang yang kata mereka, juga mereka mengucapkan syahadat. Tapi perilaku dan sikap mereka, baik dalam kesulitan, kesenangan, bukan malah mengangkat tangan kepada Allah. Bukanlah minta pertolongan kepada Allah, tapi meyakini ada sembahan-sembahan, ada roh-roh ya suci. Kata mereka yang mengatur alam ini ada orang-orang yang memiliki juru-juru kunci untuk mengamankan gunung dan badai dan bermacam-macam. Sehingga mereka memberikan sajian-sesajian kepada syaitan, kepada roh-roh mereka yakini, roh-roh para leluhur. Ya subhanallah, hadha huwa syirik, Inilah kesyirikan. Perbuatan syirik itu. Ya. Tapi orang-orang yang beriman, yang mengucapkan syahadatain, Begitu mereka mendapatkan cobaan musibah, berbagai tsunami, gempa bumi, gunung, merapi, dan seterusnya, mereka kembali kepada Ya Allah, tiada tempat kami berlindung. Ya Allah, ini semua dengan takdir dan izinmu. Kami tidak ada apa-apanya. La hawla wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami tidak ada apa-apanya. Antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyul hamid. Kalian fakir pada Allah. Membutuhkan Allah dan Allah Maha Kaya. Enggak ada ada apa-apanya kita. Maka tatkala itu kita mohon mengikhlaskan jiwa raga kita. Lahir dan batin kita. Mengangkat tangan kembali kepada tauhid. Maka biiznillah Allah akan menyelamatkan manusia mengamalkan hambanya. Ya, bagi orang-orang beriman, ya, jangankan orang beriman, orang-orang yang musyrik bila mereka di waktu kesulitan, mereka lupa kesyirikan mereka, sembahan mereka kembali kepada Allah, selamatkan. Lalu bagaimana dengan orang tauhid yang bertauhid, yang beriman, membaca Al-Quran, mengikuti Nabi, yang beribadah kepada Allah, maka terus hadirkan tauhid. Ini yang pertama harus dipelajari itu yang ditanamkan pada masyarakat kita. Itu yang banyak tidak dipahami. Karena mereka mengira tauhid yang menghafal hadis-hadisnya ayat tidak, bukan itu sekadar itu tauhid. Itu teorinya, tapi praktiknya. Artinya jiwa raga kita <clears throat> dalam setiap kondisi dan keadaan <clears throat> inna lillah kita milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah, Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita bertawakal. Allahus somat. Kita gantungkan kepada Allah. Seluruh hajat dan kebutuhan kita. Ini yang akan mendatangkan keberkahan, ini yang akan menyelamatkan. Bila umat manusia memiliki keyakinan dan merealisasikan nilai-nilai tauhid tersebut dalam hidupnya, maka akan diberkahi oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Itulah iman yang sesungguhnya. Maka tauhid yang pertama saya akan masukkan pada Islam. Maka begitu seorang ingin masuk Islam, dia mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammad rasulullah. Ya. Makanya para nabi memulai dakwahnya dengan tauhid. Ya, bukan merebut kekuasaan. Bukan ya memulai dengan membicarakan masalah-masalah akhlak. Masalah-masalah zikir, -masalah masalah-masalah sadaqah dan yang lainnya. Bukan itu yang mulia. Naam, itu tidak diabaikan karena agama telah sempurna. Tapi penanaman tauhid bukan sekedar teori saja. Ya. Boleh jadi sebagian kaum muslim mungkin mereka sudah faktor usia tidak bisa memahami pembagian-pembagian itu. Tapi dia meyakini ya tempat dia bergantung, tempat dia beribadah, mengikhlaskan ibadah, hidup dan matinya hanya lillah. Tidak satu pun ada. Ya, benda-benda mati. Makhluk hidup, orang-orang soleh, kuburan, roh-roh para leluhur, atau kekuatan-kekuatan gaib yang akan bisa memudaratkan dia, mendatangkan kebaikan. Itu sama sekali tidak ada dalam keyakinan ahlu tauhid. Yang ada hanya Allah <clears throat> Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak ada yang bisa menimpa kecuali apa yang telah tentukan oleh Allah Subhanahu. Itulah tauhid ditanamkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam." Ya. Wa'lam anna al-ummah walau ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك وهي أنا Wahai sang anak. Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Ya. Diwasiatkan oleh Nabi tanamkan tauhid wahai anak ya seandainya umat manusia ini berkumpul bersatu untuk ya mencelaka mendatangkan kebaikan bagi dirimu tidak akan mungkin mereka bisa memberikannya kecuali hanya dengan izin Allah Kalaupun mereka bersatu untuk ya menurunkan mudarat pada dirimu, menimpakan kepada dirimu, mereka tidak akan mampu melakukannya. Itu hanya Allah. Oleh karena itu, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu berdoa, memohon, mohon kepada Allah. Apabila kamu mohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah. Hadza wa tauhid. Inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Ini yang diinginkan oleh Allah agar hambanya menjadi umat yang bertauhid. Ya, bukannya sekedar mengucapkan syahadat la ilaha illallah tapi tidak paham hakikatnya dan maknanya. Bukan itu semata yang dituntut. Naam, kalau untuk masuk Islam mengucapkan syahadatin. Tapi setelah itu cukup, hanya kita mengulang-ulang. Sebagai rutinitas, ritual diucapkan saya tapi tidak paham terhadap makna dan hakikatnya. Bukan itu sesungguhnya tauhid yang dituntut oleh Allah. Kemudian oleh karena itu, pertama yang masukkan ke dalam Islam adalah tauhid dan juga yang terakhir yang wajib untuk kita lakukan menutup kehidupan di dunia dengan tauhid karena itu kunci yang akan kita gunakan nanti masuk ke dalam surga. Sehingga kata Nabi SAW, Man akhiru kalamihi minat dunya, La ilaha illallah, dakhal jannah orang yang akhir dari ucapannya di dunia ini kalimat tauhid la ilaha illallah diyakini, diyakini maknanya dipahami makna diyakini sekandung dia amalkan dia selama hidup dia kemudian dia akhiri hidupnya dengan la ilaha illallah dakhal jannah dia masuk surga ikhwatal lima rahimakum nah itulah yang dimaksud tauhid yang diinginkan oleh pengarang yaitu Abu Ja'far At-Tahawi naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi tawfiqillah anna Allah wahidul la syarikalah kita mengatakan tentang tauhid pada Allah ya dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Esa tidak ada sekutu baginya ikhwatul iman rahimakumullah mungkin untuk pemaparan materi kita cukupkan sampai di sini karena waktu yang membatasi mudah-mudahan apa yang dijelaskan eh, semakin menambah keyakinan kita semakin menambah keimanan kita ya semakin menambah ketulusan tauhid kita kepada Allah bahwa inilah yang akan bermanfaat yang akan bisa menyelamatkan kita biinnillah di dunia dan akhirat karena dengan bertauhid kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul tulus ya beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan dan berserah diri kepadanya. Demikian wallahu a'lam. Nah, syukran jazakallah khair barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah memberikan materi yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita lebih memahami uh, hakikat kalimat tauhid tersebut. Baik untuk selanjutnya <clears throat> Kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda, bagi Anda para pemirsa atau pendengar manapun Anda berada. ya ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021 atau di layanan pesan singkat Anda bisa mengirimkannya di 0819 Baik, kesempatan pertama Ya, kami berikan di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umo Iqbal di Jambi. Ya, silakan. Oh, begini Ustaz, mengenai apa setiap saat kita mohon pertolongan Allah. Jadi kalau misalnya kita uh, keluar rumah tidak melakukan perjalanan jauh, misalnya keluar rumah untuk berkendaraan apa kita harus keluar rumah untuk menyapu teras halaman ngambil sendal apakah kita juga mengucapkan doa keluar rumah terus maksudnya juga mengucapkan doa masuk rumah dan itu aja Ustaz dan yang kedua mengenai nazar nazar misalnya kita bernazar eh, dahulunya karena kurangnya ilmu eh, bernazar satu bulan penuh eh, agar kalau kita lulus eh, di bangku sekolah kita bernazar satu bulan penuh Ustaz. Jadi bagaimana caranya untuk melakukan uh, nazar puasanya gitu nah, Satu bulan penuh itu. Iya, ya, baik. Sekarang. Cukup. Baik. Ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. ya, silakan Ustaz. Ya, nam. Baik. Terima kasih kepada Ummu Iqbal barakallahu Fik atas pertanyaannya. Jadi dalam ya memohon pertolongan kepada Allah mohon perlindungan ya, begitu kita keluar rumah dan masuk rumah dalam setiap kondisi dan keadaan ya kita mohon pertolongan kepada Allah nah yang jadi ditanyakan adalah bagaimana kalau kita ya keluar rumah hanya untuk menyapu kemudian masuk lagi sejenak ya tidak diragukan bahwa dalam setiap kondisi dan keadaan kita membutuhkan pertolongan Allah ini pertama yang perlu dipahami. Secara prinsip wah, dan setiap kondisi dan keadaan. Ya. Karena pertolongan Allah akan mendatangkan kemudahan. Dengan pertolongan akan bahkan keberkahan. Ya. Dan bimbingan. Nah, bahkan amalan yang kita kerjakan begitu kita mulai amalan bismillah itulah pertolongan mohon pertolongan ingat ya jadi bismillah yang kita ucapkan begitu memulai suatu perbuatan, ya, itu adalah kalimat isti'anah, kalimat yang memohon pertolongan. B, ya, bismillah dengan menyebut ya, Allah, nama Allah. Ya, aku mohon pertolongan, perlindungan. Aku memulai suatu perbuatan, pekerjaan. Ya, ini. Terutama bisa kita keluar rumah, baca doa, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Itu semua adalah mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah. Ya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kalau yang hanya kami ibadati dan kepada engkau hanya memohon pertolongan. Ya. Jadi, kita memulai bismillah. Kendati untuk keluar dan masuk rumah, ya ada doa yang diucapkan. Ya. Doa yang diucapkan. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian bila kita berjalan, doa yang diucapkan. Mohon perlindungan kepada Allah. Nah. Kemudian dalam memulai setiap kegiatan kita bismillah. Karena dengan bismillah akan Allah berkahi ya, Allah berkahi perbuatan kita terutama perkara-perkara yang uh, utama yang penting ya karena sesuatu yang penting yang bila tidak ya disebut nama Allah dalam melakukannya maka itu akan berkurang keberkahannya kulu amrin tibalin la yudhkaru fihi ya, bismillah atau fahuwa aqta fahuwa ajzam bahwa abtar seperti itu dalam riwayat lain artinya makna itu berkurang ya keberkahan setiap suatu perkara yang penting yang utama yang mulia tidak disertai dalam nama eh, dalam ucapan dalam perbuatan tersebut nama Allah memuji Allah maka terputus berkurang ya cacat tidak sempurna artinya keberkahannya berkurang maka dalam hal ini selalu mohon pertolongan kepada Allah ingat sekecil apapun. Mungkin kita menganggap ya, lah, maksudnya keluar rumah saja, menyapu lah halaman saja, masuk lagi. Ringan, bisa kok. Ingat, tatkala kita mengatakan bisa ringan, itu perlu disadari. Mulai masuk di sana, ya, apa namanya itu, makna-makna kesombongan, kedati mungkin kita kurang sadar. Tapi katakanlah, ya, insyaAllah, Allah ringan dengan izin Allah. Tatkala kita kata dengan izin Allah itu berarti mengandung, makna mohon pertolongan bahwa Allah yang hanya bisa ya memberikan pertolongan. Kalau Allah tidak mengizinkan jadi keluar rumah jatuh depan pintu, terpeleset. Bisa melakukan? Tidak. Begitu kita menyapu, ingin menyapu pekarangan misalnya, mengumpulkan dedaunan, ya, pekangan rumah, Ingin ngambil sapu, ternyata begitu ngambil sapu, ternyata tangan tidak bisa digerakkan. Bisa menyapu? Tidak. Maka dalam setiap apapun, ya terutama hal yang besar, maka yang namanya pertolongan Allah kita butuhkan. Makanya kita mengatakan, La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Al-hawqala itu adalah kalimat isti'anah ini seorang yang betul-betul tingkat tauhid yang tinggi. Dia sadar, la haula la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kunya billah kunya dengan Allah itu kalimat isti'anah. Jadi sekecil apapun para pemirsa rahimakumullah apa yang kita lakukan sekecil apapun dalam pandangan dan keilmuan kita, seringan apapun dalam ya pengetahuan dan persepsi kita. Kalau Allah tidak memberikan izin, memberikan taufik, pertolongan, gak mampu kita melakukan. Gak mampu. Maka hadirkan selalu makna pertolongan itu. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dalam perkara-perkara yang mubah, Nah, dalam setiap perkara. Maka kita selalu memohon pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang harus dihadirkan. Kemudian, yang kedua masalah nazar. Ya, ya nazar ini hukum asalnya makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang tidak dibolehkan. Tapi kalau dia bernazar, wajib menunaikannya kalau itu suatu ketaatan. Ya. Maka Allah menyebutkan siapa yang beriman yufuna bin nazar, Tapi Allah tidak memerintahkan. Karena orang yang bernazar itu biasanya ya la yukhra ila minal bakhil. Tidak dilakukan jadi orang yang bakhil. Dia pertama Masya Allah bernazar. Jadi dia mewajibkan kepada diri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Allah tidak mewajibkan bagi dia untuk berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Tapi dia mengatakan, kalau saya lulus, saya akan berpuasa sebulan penuh. Berarti dia wajibkan. Maka bila nazar itu bukan nazar maksiat, maka wajib ditunaikan. Tapi bila nazar maksiat, maka tidak wajib ditunaikan. Man nazar an yuti Allah wal yuti'u. Wa man nazar an yu'asiyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka wajib dia mentaati. Dan barang siapa yang bernazar ya untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak wajib dia ya mentaati, melaksanakan. Nah, dalam hal ini dia bernazar sebulan penuh puasa, maka wajib dia menunaikan karena puasa itu satu ketaatan. Nah, kalau dia niatnya berpuasa sebulan penuh berturut-turut, maka wajib dia berturut-turut sebulan penuh. Tapi kalau dia mengatakan saya akan berpuasa, ya, 29 hari, maka bisa dia cicil satu-satu. penting 29 hari. Tapi kalau sebulan penuh, arti sebulan penuh itu berarti kan berurutan sebulan penuh. Sebagaimana sebulan penuh Ramadan kan begitu. Maka wajib dia menunaikan. Ya, seperti itu. Maka ini adalah perbuatan bukan maksiat maka wajib dia melakukan ya puasa tersebut dan ya mohon pertolongan kepada Allah untuk menunaikan ibadah tersebut karena dia telah mewajibkan suatu amalan terhadap dirinya dan Allah mau, mau apa namanya itu uh, memuji orang-orang yang yufu Nabi nadr. Nah, yufu Nabi nadri mereka adalah orang yang menunaikan nazarnya. Wallahu alam. Nah. Nah, baik, syukuran jazirul khair atas jawaban oleh saya. Demikian untuk eh, Ibu Ani yang berada di Jambi dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Yani yang berada di Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Ustaz, bagaimana mengajarkan ilmu mengenai tauhid kepada anak saya yang e, sudah mulai terpengaruh e, kepada ajaran yang e, selain ahlu sunnah, yaitu dia sangat mengkultuskan gurunya hingga membawa foto gurunya itu kemana-mana Ustad Mohon nasihatnya Ustad agar saya bisa mendidik anak saya tersebut dengan tauhid yang lurus. Ya. Taib. Terima kasih kepada Ibu Yani di Tambun Barakallahu Fik. Ya semoga Ibu diberi pertolongan oleh Allah untuk ya mendidik anak dan kita semua ya eh, mendidik anak kita kepada tauhid. Ya. Para pemirsa ikhwatal rahimakumullah. Ini perkara yang sangat ya serius bahwa penanaman tauhid itu harus kita mulai dari dini. Jadi nasihat-nasihat di dalam kita memberikan nasihat itu hendaknya selalu dihadirkan nilai-nilai tauhid. Ya. Mungkin ya anak-anak yang umur masih eh, kecil atau ya mungkin belum bisa menghafal dalilnya dan memahami dalilnya. Tapi ungkapan-ungkapan ya nasihat-nasihat yang disampaikan hendaknya mengandung nilai-nilai tauhid. Sehingga anak tersebut tumbuh ya dalam kondisi tauhid jauh dari pengkultusan kepada siapapun ya maka dalam hal ini pertama ibu harus banyak berdoa untuk kebaikan ya, anak ibu agar dia mendapatkan hidayah dan kembali kepada pangkuan tauhid dan sunnah ini yang pertama yang kedua ibu harus ya menyadarkan, memberikan kesadaran padanya bahwa akan bahaya dari ya sikap gulu atau pengkultusan ya pengkultusan kepada selain Allah dan tanamkan kepadanya bahwa syahadat la ilaha illallah syahadat la ilaha illallah menuntut kita mewajibkan kepada kita karena itu konsekuensi dari tauhid bahwa yang kita cintai yang kita agungkan ya hanya Allah yang kita hanya takut kepadanya hanya Allah Allah tempat kita bergantung Allah tempat kita memohon Allah yang kita cintai Allah yang kita taati perintahnya dan kita tinggalkan larangannya bahwa di tangan Allah kebaikan kita, dunia dan akhirat. Bahwa kemudaratan hanya dengan izin Allah. Manusia tidak seorang pun yang mampu melakukan hal itu. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya apalagi orang lain. Bahwa sikap gulu berlebih-lebihan sampai mengkultuskan bertentangan dengan kalimat tauhid. Dan ketahuilah bahwa sikap gulu terhadap ya atau pada seorang tokoh yang dipigurkan, yang diidolakan, ya sehingga meyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan kudrat dia sebagai seorang manusia atau kedudukan sebagai manusia, maka ini pada dasarnya telah bertentangan dengan la ilaha illallah. Ya. Dan itu mengurangi tauhid. Nah, oleh karena itu tanamkan kepadanya harus belajar yang benar. Belajar kepada orang-orang yang benar dalam pemahamannya. Karena kalau dia tidak paham terhadap tauhid bagaimana dia akan bisa meninggalkan cara-cara yang seperti itu. 6. Ini fenomena yang muncul di tengah-tengah anak-anak muda yang semangat belajar tapi salah jalan. Ya, dia melihat figur yang diidolakan, lihat penampilannya, lihat serbannya misalnya, penampilannya, kan begitu lihat jenggotnya penampilannya terkesima ulah ini yang saya cari sehingga dia mengkultuskan hulu mencintai seorang oke-oke saja selama kecintaan tidak menutup hati dan pandangan mata kita dari apa dari menerima al-haq ya karena kecintaan yang sesungguhnya kepada Allah dan itulah bagian dari tauhid ya Bila sampai kepada mengkultuskan sehingga membawa foto-fotonya kemana saja dia pergi, begitu dia lihat foto seorang uh, ulama ini, ya orang soleh ini, atau mungkin wali ini, atau orang yang dia kultuskan, lalu memberikan ya, menginspirasi dia, mendorong dia, ya, memberikan ya sugesti bagi dirinya, menambah semangatnya, Lalu dia kultuskan, dia agungkan. Ini berbahaya. Akan merusak tauhid. Ya. Karena bukan siapapun dia, apapun kedudukannya, sesoleh apapun dia, dia tidak bisa menyelamatkan seseorang. Dia tidak bisa memberikan kebaikan, keberkahan bagi dirinya. Dia tidak bisa mempengaruhi doanya. Nah, hati-hati bahwa ajarkan kepadanya bahwa nak tahukah kamu bahwa mulai munculnya kesyirikan di umat ini adalah sikap gulu dan berlebihan kepada orang-orang soleh ya sampai Nabi Nuh ya diutus oleh Allah mengajak umatnya karena mereka telah gulu kepada orang soleh dahulunya begitu mereka meninggal mereka bersedih kemudian dibuatlah fotonya dipajang di tempat-tempat peribatan mereka sehingga begitu melihat termotivasi. Kemudian setan membisikkan lagi generasi seterusnya datang pergi generasi pertama dibisikkan dibuatlah patungnya sehingga sampai apa? mengibadati. Ketergantungan hati kepada selain Allah, kepada seseorang dengan meyakini bahwa orang tersebut bisa menyelamatkan dia, mendatangkan keberkahan kebaikan dia, menentukan hidup dia, ini perbuatan syirik, keyakinan yang syirik. Keyakinan yang syirik. Dia harus tinggalkan keyakinan yang syirik itu. Ya. Kemudian bila dalam kesempatan dia pergi kemana-mana, mendapatkan cobaan, ujian, musibah dan macam-macam, lalu dia pajang foto di depan dia, dia bersujud, maka sujudnya kepada foto perbuatan syirik. maka ini jelas bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Bukan makna kecintaan pada orang soleh seperti itu. Orang soleh mencintainya bukan dengan membawa foto-fotonya. Memajang-majang di sana sini bukan begitu. Kecintaan kepada orang soleh mengikuti nasihat dan wasiat dan pitua-pitua hikmah-hikmah yang benar, yang mulia dari mereka untuk berpegang teguh, beriman kepada Allah, dan kepada Rasulullah. itu yang mencintai orang soleh adapun mengkultuskan mereka ya mengkultuskan mereka mengagungkan mereka mengangkat derajatnya bahkan meyakini sampai mereka ya sebagian meyakini begitu khawatir dan takut kalau dia tidak suan misalnya atau tidak mungkin datang menjenguk orang yang dikultuskannya ya ini berkaitan dengan masalah keyakinan ini bermasalah dengan tauhid maka oleh karena itu, ya, dari kecil kita tanamkan tauhid pada anak kita. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan pada Ibnu Abbas, wahai anak, bahwa segala kebaikan hanya di tangan Allah. Kejelekan Allah yang hanya ke, ke, ke, eh, kejahatan hanya Allah bisa menghilangkan. Manusia tidak bisa. Maka apabila kamu berdoa berdoa kepada Allah, memohonlah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kembali bahwa tauhid. Kemudian juga tanamkan begitu kita memerintahkan pada anak-anak kita, hadirkan di sana mengharapkan ridha Allah mengharapkan. Begitu kita motivasi dia untuk belajar agama atau membaca Al-Qur'an zikir, katakan, "Nak, bila kamu membaca Al-Qur'an, Allah akan membalas kebaikannya." Ini untuk akhiratmu. Ya. Allah sayang padamu. Jadi orientasinya akhirat dan keikhlasan tadi. Ya, bukan hanya untuk urusan dunia. Jadi intinya ibu harus ya memberikan nasihat kepadanya dan tidak berputus asa dan doakan dia agar kembali kepada pangkuan tauhid dan sunnah dan juga perhatikan teman-teman pergaulannya yang bergaul karena itu yang sangat mempengaruhi. Nah, pengaruhi cara dia, sikap dia, perilaku dan perbuatannya. Nah, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semua dan juga anak-anak kita kepada jalan kebaikan dan bisa memahami tauhid dengan benar. Wallahu a'lam. Nah, baik sekarang jazakallahu khair atas jawaban al Ustaz mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, memudahkan bagi kita semua para orang tua ya, bisa mendidik anak-anaknya memberikan tauhid yang lurus dan diberikan hidayah kepada anggota keluarga kita semua. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini ya, karena waktu yang sudah tidak mencukupi mungkin bisa disampaikan sebagai nasihat penutup untuk para pemirsa atau mendengar. Nah, silakan Ustaz. Taib. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Sebagai penutup pada kesempatan yang mulia ini, kembali saya mengingatkan diri pribadi dan kita semua ya akan kedudukan tauhid ya akan kemuliaan tauhid tiada kemuliaan dan kebahagiaan kecuali dari dengan tauhid tauhid benteng yang kokoh ya apabila seorang ya masuk ke dalam benteng tersebut dia akan selamat ya oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh mengetahui hakikat tauhid dan mengamalkan tuntutan dari tauhid. Ingat, kembali saya mengingatkan bahwa yang dituntut dari tauhid bukan sekedar mempelajari teori-teorinya saja. Ya, tapi pengamalan. Karena ini berkaitan dengan ibadah dan ibadah itu bukan sekedar teori. Pengamalan. Karena mentauhidkan Allah bil ibadah dan ibadah amalan kita adalah aktivitas kita. Bagaimana hidup kita ini? Ya. Hati kita dalam kita berinteraksi, membangun relasi, kita bermuamalah, dalam bertutur kata, tatkala kita mengucapkan sesuatu, kalimat yang kita ucapkan ini, yang kita sampaikan kepada halayak ramai dan sejenisnya, ya, kepada misalnya follower kita, misalnya di, di akun-akun Facebook dan yang lainnya, apa yang mendorong kita mengucapkannya? Bila ini betul tulus mendapatkan ridha Allah, mudah-mudahan menjadi ya sebab mendapatkan manusia mendapatkan ya hidayah, maka itu ikhlas, itulah tauhid. Tapi tatkala ingin mencari popularitas, ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya, popularitas. penting zaman sekarang ini ya, zaman now sekarang ini kata orang seperti itu bagaimana semakin banyak followernya, Masya Allah semakin. Wah inilah tatkala berbicara, tatkala memberi, tatkala berbuat, yang hadir dalam diri kita siapa? Tatkala kita men-share suatu kejadian, foto kita misalnya, kesempatan demi kesempatan, yang kita share di status-status kita, untuk siapa? Apa yang melatar belakangi? Ya, apa yang jadi niat kita? Tatkala kita menulis, tatkala kita menyampaikan, apa yang mendorong kita? Tatkala kita memberikan sesuatu, mendidik anak kita memberikan sesuatu kepada anak keluarga kita, apa yang mendorong kita? Apakah ingin, belas, ingin kita balasan dari mereka? Sehingga kita ngomel kalau anak tidak mengikuti perintah kita. Aduh nyesal saya. Capek-capek saya membiayaimu mendidikmu, ternyata kamu begini. Ingat, ini telah keluar dari jalur ikhlas. Maka keikhlasan itu akan menenangkan ketenangan dan ketenteraman yang tidak ada batasnya. Tuh, kita hanya bisa berusaha. Ikhlaskan niat. Karena segala kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita sebagai orang tua menafkahi anak, keluarga, tapi ikhlaskan. Jangan minta imbalan. Atau nanti diomelin, disebut-sebut, udah capek saya membesarkanmu. Udah membiayaimu, duit yang begitu habis, terusnya kamu begini. Hati, ini sungguh hal yang sangat berbahaya. Hati-hati. Kalimat-kalimat yang seperti bisa akan mengurangi ketulusan kita dalam berbuat. Maka keikhlasan betul-betul tulus setulus-tulusnya. Khalis, tulus, tidak ada dicampuri dengan hal hal yang lain. Ini yang sungguh sangat sulit untuk terus kita aplikasikan. Kalau menghafal, apa dalilnya? Sebutkan. Pembagiannya tiga, syarat-syaratnya tujuh, rukun-rukunnya dua. Dia hafal dalilnya, tapi bagaimana aplikasinya? Dan ini juga secara otomatis teguran bagi menyampaikan saya secara pribadi. Ya, banyak kita pintar semua menyampaikan. Ya, orang asas dan yang lain-lainnya. tak Tatkala dalam grup-grup ya Facebook atau mungkin WhatsApp dan yang lainnya diskusi kita. Apa yang semua tatkala kita sampaikan itu yang betul melatar belakangi dan tujuan utama kita. Inilah tauhid, inilah pengamalan aplikasi tauhid yang sesungguhnya. Keikhlasan. Nah, dalam kita membangun relasi misalnya. Bersahabat membangun relasi, apa yang melatar belakangi? Nah, sudahkah makna tauhid la ilaha illallah ini betul-betul telah mewarnai, betul-betul telah menyatu dalam hidup kita? Atau masih banyak kekurangan? Ya, tentunya orang bertauhid tidak sama tingkatannya. Ya, begitu. Nah, ini yang kita harapkan dari pendidikan tauhid tauhid yang terus kita sampaikan pada umat tauhid tauhid bukan sekedar teorinya saja. Ya, tapi bagaimana mengajak bagaimana meng, realisasikan, mengaplikasikan dalam tur kata kita, perbuatan kita, perilaku kita, penampilan kita, ucapan kita, tulisan kita, dan dalam segala hal. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sebuah salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanya milik Allah. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua Demikian Allahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh